Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ala Wa an Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul In talaka salasatu nafarin man kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghari fadakhal, fadakhuluhu فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تتقوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان أبوان أبوان شيخان كبيرين وكنت لا أغبك قبلهما أهلا ولا مالا ففنأ bi talabu fana bi talabu syajari yaman falam urih alaihi ma hatta nama fahalabtu lahuma rubukuhuma rubukahuma rubukahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an au ahuma, wa an ahbika qablahuma ahlan au malan falabistu tu ala yadi antadiru istiqallahuma hatta barakal fajru wasab wasabiyatu wasabyatu wasibiyatu yatadhaghawna wasibiyatu yatadhaghawna indal qadami fastaiqada fashariba allah Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrati فانفجرت شيئا لا يستطيعون خروج منه قال الآخر اللهم إنه كان لي ابنة عمي كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتهما على نفسها فامتنعت مني حتى علمت بها سنة من السنين من السنين من السنين فجاء فجاءني فجاءني فأعطيتها عشرين وما وماء دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها فعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا ولا تقض خاتم إلا بحكم فخرجت من الوكوء عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير, غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجر ujra'ak ujara ujara wa ataituhuma ujarahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul ma amwalu faja'ani ba'da hina faqala ya Abdullah ati ilayya ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika من الإبل والبقر والغنم والركيك فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul intalaga thalathatu nafar. Intalaga dhahaba, pergi tiga orang. Nafar itu jumlah tiga sampai tujuh. Eh? Jumlah tiga orang sampai tujuh Eh, itu tiga orang sampai sepuluh disebut nafar. Jadi ada tiga orang berangkat wala wahid lahu. Tidak ada tidak ada mufradnya itu nafar itu. Hmm? Wahid, itnen, ya. Baru salah satu nafar. Arba'atu nafar begitu. Nafar beberapa orang begitu. Tiga sampai sepuluh. Berangkat tiga orang mimankan kana daripada orang sebelum kamu eh, sebelum umat Muhammad. Umat dahulu ada diceritakan tiga orang berangkat. Mereka bekerja hatta awahumul mabid ila ghar. Sehingga orang tadi itu um, melindungi mereka tidur malam harinya ada di goa. Malam hari dia mau istirahat ada di padang pasir, nggak tahu mereka tadi itu apa namanya telat atau mereka tadi itu kesasar begitu sehingga mereka tadi itu harus eh, apa namanya istirahat masuk ke dalam gua ketemu tiga orang ini semuanya. Hmm? Mungkin mereka berangkat bersamaan atau sendiri-sendiri. Alhasil ada di gua sendiri sampai tiga orang pada khulu masuk gua. Tengah-tengah dia istirahat ada dalam gua, fanhadarat sakhratun maka jatuh dari atas satu batu besar minal jabal dari gunung. Fasaddat dan menutup batu besar tadi itu alaihimul ghar. Menutup pintu gua tadi itu. Dimasuk dalam gua. Lagi dia mau istirahat, nih, gelundung batu besar langsung nutup. Minta tolong siapa kalau gitu? Minta mau menjerit-jerit nggak ada HP waktu itu. Kalau ada HP minta bantuan mungkin bisa itu. Mau minta minta tolong sama siapa saat itu? Nggak ada lagi la rabbuhum. Nggak ada lagi kecuali Tuhan mereka udah. Hah? Faqalu maka mereka berkata innahu la yunjiku min hadis sakhrah illa an tad'ullaha bi salih a'malikum. Maka mereka berkata, tidak mungkin akan menyelamatkan kamu daripada batu besar yang menutup ini kecuali kamu memohon kepada Allah dengan kesolehan amal kamu. Dengan kesolehan amal kamu, tawasul dengan amal. Sebagian orang menyatakan, wah berarti nggak bisa tawasul kecuali dengan amal. Yang lain amal nggak bisa. Ya bisa, orang yang beramal juga apalagi. Tawasul dengan orang yang beramal itu juga dengan amal. Nah itu dikatakan Allahumma bihaqqis sa'ilin ilaik warraghibin ilaik. Kalau tidak pergi masjid, Allahumma bihaqqis sa'ilin ilaik. Allahumma bihaqqir raghibin ilaik. Wa bihaqqi imam saya hadza fa inni lam akhruj asyaran wala bataran. as orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? karena dia juga beramal soleh. Tawasul dengan orang yang soleh itu karena dia pernah ber, orang yang banyak beramal soleh. Soleh itu sama dengan tawasul dengan amal. Sama dengan tawasul dengan dengan amal. Kemudian orang ini mereka berkata tidak bisa menyelamatkan kamu itu semuanya daripada batu besar ini kecuali mohon kepada Allah dengan soleh dan amal. Dengan amal yang soleh. Qala rajul minhum berkata seorang di antara mereka, salah satu di antara tiga orang ini. Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Allah aku mempunyai dua orang tua. Sudah tua semuanya. Usianya lanjut bapak dan ibu. Enggak mampu bekerja. Dia sudah tua lah. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala mala. Dan aku tidak Al-ghabak itu syurbul ashi. Wasabu syurbul sabah. Jadi e, kalau sarapan, minum susu untuk sarapan itu namanya subuh gitu. Kalau sore hari itu namanya ghabuk gitu. Aku tidak pernah mendahului sebelum ayah dan ibuku untuk makan malam. Yang di sore hari gitu. Baik diriku, aku tahu keluargaku, bahkan urusan malan, urusan hartaku. Karena nggak ngurusi ontaku dulu, nggak ngurusi kendaraanku dulu, hartaku dulu, kecuali bapak ibuku dulu. Bahkan anak-anakku. Fana'abi talabu syajar. Kerjanya orang ini mencari kayu pohon gitu ya. Maka satu saat terlalu jauh agung sampai terlambat mencari kayu ini. Falam urih eh falam arji alihima hatta nama. Aku tidak kembali ke rumah kecuali sudah mendapatkan bapak ibuku sudah tidur, nunggu lama pergi tiduran. Dan ana aku tidak pernah mengerjakan segala sesuatu sebelum bapak ibuku kenyang dulu. Hmm? Wa kuntu fahalabtu lahuma ghabugahuma, maka aku peras untuk ayah dan ibuku persiapan untuk makan malamnya yaitu dari susu. Diperas susu, susu unta mungkin atau susu kambing. <coughs> Fawajadtuhuma na'imain. Aku mendapatkan keduanya sudah tidur. Dalam keadaan tidur. Fakari itu an ugidahuma. Aku enggak senang khawatir kalau membangunkan. Maka wa an aghbiga qablahuma ahlan wala malan dan juga aku juga tidak mungkin akan mendahulukan diriku minum dulu atau anak aku tak kasih minum dulu tak sisakan untuk bapak dan ibuku enggak. Anak enggak berani bangunkan dan juga tidak berani memulai. Falabitu maka aku diem sambil megang wadah susu tadi itu. Wal gadahu ala yadi, wadahnya tadi itu ada di tanganku. Antadhiru istighadahuma, aku menunggu bangunnya dia. Bangun tak kasih. Hatta baragol fajar. Itu enggak bangun-bangun sampai subuh. Regutnya zen. Allah alam kena obat tidur mungkin waktu itu. Jadi dia berdiri sambil nunggu kapan ayah dan ibu ini bangun. Bawa susunya tadi itu. Wasibiatu anak-anak kecilku ya yatadhauna menjerit-jerit. Enda godomi ada di kaki, ada di kakiku. Karena lapar. Dia lapar perlu makan, tapi anak nggak mau mendahulukan anakku daripada abah dan ibuku. Rupanya tuli nih bapak dan ibunya ini. Regut, jerit anaknya nggak bangun gitu loh. Mungkin terganggu sudah pendengarannya. Tetap dia. Ya dia kasihan juga sama anaknya tapi dia nggak mau bangunkan abah dan ibunya dan jika tidak mau mendahulukan walaupun daripada keluarganya dan anak-anaknya daripada abah dan ibunya. Sampai bangun. Fastaigadha. Fasyariba fasyariba ghamma sampai diminum. Baru dikasihkan anaknya itu subuh. Malam itu kelaparan semuanya keluarga. Kemudian dia mohon, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau aku mengerjakan itu karena mengharap ridhamu ya Allah, ikhlas, fafarij anna ma nahnu fi min hadhihi Maka lapangkanlah ya Allah apa yang menimpa kami daripada batu besar yang menutup gua ini sehingga kami nggak bisa keluar. Fanfarajat syai'an. Maka bergerak itu batu bergeser sedikit tapi la yastati'un al-khuruj minhu. Masih nggak bisa keluar dari gua tadi itu. Mulai ada hawa masuk. nggak panas, nggak ungkep. Yang kedua sekarang berdoa. Gol akhir. Allahumma in kanat Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, kami mempunyai anak paman, misanan, perempuan. Kanat ahabban nas ilai, dia menjadi orang yang paling aku cintai. Aku mulai dulu udah ngincer sama dia. Wa fi riwayah kuntu uhibbuhuma ka asyaddi ma yuhibbur rijalan nisa. Aku mencintai dia sebagaimana Paling cintanya lelaki kepada perempuan. Romeo Juliet ini. tuha ala nafsiha. Maka aku menghendaki untuk untuk ya untuk mendekap dia, untuk dekat sama dia. Famtana'at minni, tapi dia menolak. Ya Karena dia solihah, perempuan yang solihah hatta alamat bihi sanatum nasinin sampai akhirnya pada puncaknya dia terjadi satu musim kemarau paceklik yang parah kemiskinan yang luar biasa dan menimpa keluarga itu dan ini seorang perempuan dia mungkin punya keluarga yang lagi memerlukan, adik-adik yang memerlukan, gak bisa bekerja, sawahnya gak bisa ditanam, kebunnya banyak yang mati, binatang peliharaannya mungkin banyak yang mati. Dan yang yang laki-laki ini kaya raya. Fajaatni, maka datang itu perempuan kepada aku. Fa'ataituha ishrina wa mi'a dinar. Aku kasih 120 dinar, cukup besar. tapi ala antukhalliya baini wa baina nafsiha syarat dia harus menyerahkan dirinya kepada aku ah kesempatan ya tak kasih kamu tapi anak perlu dengan kamu loh ya Udah enggak ada cara yang lain keluarga menunggu adik-adiknya menunggu orang tuanya mungkin menunggu fa'alat. akhirnya dia memasrahkan dirinya Hatta idza gadartu 'alaiha sampai aku ini mampu dan menguasai dia. Wa fi riaya falamma ga'atu baina rijlayya sampai sudah pada puncaknya mau dihubung berhubungan dengan dia sudah di antara dua pahanya si laki-laki ini di antara dua paha perempuan tadi itu qalat ittaqillah perempuan itu masih mengingatkan kepada laki-laki itu ittaqillah Takwa kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqi. Al khatam sini al faraj maknanya. Jangan kamu tadi itu memecah uh, cincin kecuali sudah halal bagi kamu dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Hah? Eh, atau bakaroh. Jangan kamu tadi itu mengambil kegadisan kecuali sudah diridhoi oleh Allah dengan cara yang benar. Subhanallah, ucapan perempuan ini rupanya masuk dalam hati ini rojul, ini orang fansorafat anha. Fansaraftu anha, maka langsung menggagalkan perbuatannya si ini laki-laki Wahia min sih nasi ya. Padahal ini perempuan dari dulu dia ada gadang ini. Udah mau dia melakukan itu diingatkan ittaqillah takut dia. Dia berhenti. Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha. Maka aku nyatakan udah 120 dinar kamu ambil pulang kamu saya minta maaf. Saya khilaf katanya. Allahumma in itu fa'altu ibtigha'a wajhiki. Allah ketik jika aku mengerjakan itu semuanya meninggalkan perbuatan zina tadi itu melakukan yang tidak senonoh tadi itu itu karena mengharap ridhamu ya Allah fafruj anna ma nahnu maka lapangkan ya Allah dari apa yang menimpa kami daripada batu besar ini. Fajaratis sakhra <clears throat> maka bergeser itu batu besar ghairu annahum la yastati'un al-khuruj minha. Tapi dia tidak mampu untuk keluar masih terang. Kalau tadi itu ngongkepnya hilang ini masih bisa dapat cahaya misalnya. Tapi nggak bisa keluar. Qala tali yang ketiga berdoa. Allahumma istajartu ujara. Ya Allah, aku ini memakai pegawai-pegawai. Anda punya perusahaan banyak pegawai-pegawai. Waktu itu majrum, aku bayari. Tepat pada waktunya, kontan semuanya. Ghaira rajulin wahid kecuali satu orang. Tarakal ladilahu, bayarannya ditinggal, buat Dia pergi. Tidak diambil bayarannya. Kok subhanallah bayaran orang ini mungkin cukup untuk beli anak kambing misalnya. Hah? Fasamartu maka aku fasamartu ajrahu, maka aku buahkan bayaran ini orang maksudnya aku jalankan duitnya ini orang. Nah, aku niat bantu dia. Dia nggak ada pulang, eh, hilang menghilang gitu, ya aku jalankan duit ini. Tapi untuk menjadi duitnya dia Hatta surat minul amwal, Gak taunya berkembang. Malah dunyone dewe intek Harta bayaran daripada pegawainya yang dikerjakan ini tambah berkembang. Faja'ani ba'dahin, maka datang setelah sekian lama, Gak taunya orang itu datang, udah tua. Faqala ya Abdullah addi ilai ajri. Eh, fulan. Mana bayaran anak dulu? Puluhan tahun yang lalu ini sudah. Mana BRN anak lagi perlukan sekarang? Fakultu maka aku berkata, Kullu ma tara min ajrik min al ibil wal bagar wal ghanam wal ragik. Ini semua ini. Kambing-kambing, sapi-sapi semuanya ini, unta-unta semuanya ini, budak-budak semuanya ini, rumah tanah semuanya ini. Ini bayaran kamu. Faqala ya Abdullah la tasdahzi bi eh Jangan menghina kami ya. Saya minta hak saya loh ini. Jangan menghina kamu. Bayaran anak dulu berapa yang dikasih ya itu sudah. Anak tidak mau minta macam-macam sama ente. Jangan menghina begini gitu deh. Kutulah astagfirullah. Nah, anak tidak menghina ini serius. Ini milik kamu semuanya ini. Aku jalankan duit kamu. Benar, benar. Fa'akhadahu kullah. Fastagahu. Diambil semuanya lu. Ambil sapinya, kambingnya, sa untanya, budaknya, hartanya, semuanya diambil. Enggak ada ditinggal enggak Walam ya minu syai'an enggak ada yang di, ditinggalkan sama sekali kecuali kotorannya. Diambil ya, semuanya. Ikhlas. Nah, kalau kita kan enggak ya. Kita enggak mau kalau begitu. Enggak amanat. Kemudian dia berkata, Allahumma in kuntu fa'atu dhalik wajik. Ya Allah, kalau aku mengerjakan itu karena mengharap ridhamu, fa'furuj anna ma'hnu fi. Lapangkan akan apa yang telah menimpa kepada kami, ya Allah. Fan fajarati sakhra, fakharaju yamsun. Maka bergeser lagi itu batu besar sampai bisa keluar mereka tiga-tiganya dalam keadaan selamat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan sampai nggak beramal soleh ketika kamu dalam nikmat. Karena apa? Amal soleh kamu itu akan sangat bermanfaat ketika kamu dapat musibah nanti. Kan ya? Jadi innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyanyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Perbuatan baik kamu tadi itu mungkin kamu nggak terasa sekarang, tapi suatu saat mungkin ketika kamu naik kapal laut, ada ombak besar. Siapa mau nolong saat itu? Ah, di situ kamu mohon kepada Allah karena amal-amal soleh kamu dengan tawasul amal-amal soleh kamu akan manfaat. Ketika kamu ada di pesawat kemudian pesawatnya oleng, siapa bisa nolong? Ah, ketika kamu mendapatkan musibah, disitulah kamu akan mengetahui bahwa amal soleh itu adalah sangat diperlukan saat itu. Karena itu jangan disia-siakan umurnya kamu. Ketiga, ke kedua, tiga amal ini adalah amal yang hebat. Pertama birul waliden, bakti kepada orang tua. Kedua, al-afaf. Kamu jaga diri kamu jangan sampai berbuat maksiat. Berbuat dosa. Tuh lihat bagaimana orang tadi itu. Melindungi dirinya daripada ini perempuan yang cantik yang paling ia cintai yang idam-idamkan dari dulu sudah di hadapannya. Udah pasrah. Tapi ditinggalkan itu semuanya. Ketiga, jaga amanat yang jujur. Jangan kamu terkecoh dengan bilangan atau jumlah daripada harta. Kalau itu bukan haknya kamu, serahkan. Itu yang akan bisa menyelamatkan kamu ketika kamu mendapatkan musibah. Kalau enggak, inti akan ambrek dunia dan akhirat. Rugi dunia sampai akhirat nanti. Allahu a'lam.